Pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Majlis Ta'alim Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau Memberikan manfaat kepada kita sekalian dan kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi agar diberikan kesehatan, afiah, panjang umur dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para guru-guru kita, para habaib, para asatidah, para kiai, para alim ulama, hadirin, hadirat insyaAllah mendapatkan berkah, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah pada pagi hari ini barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib di dalam kitab an Hidini yang hal-hal yang berkenaan tentang salat yang mana salat tersebut dikatakan oleh beliau bahwasanya salat di dalam suatu agama salat di dalam agama Islam kedudukannya sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh manusia apakah ada Manusia yang hidup tanpa kepala nggak ada. Hidup tanpa tangan ada. Hidup tanpa kaki ada. Hidup tanpa tangan dan kaki ada. Hidup tanpa mata, tanpa telinga ada. Tanpa lidah ada. Tapi hidup tanpa kepala nggak bisa. Begitu juga Islam tanpa sholat tidak ada Islam di situ. Tidak terwujud Islam di situ. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda di dalam hadis, al ahadu bainana wa bainahum yani al-musyrikin as salah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian, kesepakatan antara kita dan mereka orang-orang yang masuk Islam, kesepakatan antara kita dan mereka adalah salat. Yang meninggalkan salat tersebut maka dia telah kafir. Meninggalkan salat ada dua macam. Ada orang ninggalin sholat dengan berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Orang yang semacam ini, yang berkeyakinan kalau sholat lima waktu tidak wajib, walaupun dia sholat, maka dia telah kafir dan murtad. Harus yakin kalau sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Yang berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia telah murtad keluar dari agama Islam. Namun yang berkeyakinan saya tahu, saya percaya sholat wajib, cuma saya males. Cuma kagak sholat, tahu wajib, cuma nggak sholat. Maka orang tersebut tetap muslim. Tetap dia itu muslim selama dia berkeyakinan sholat itu wajib, tetap dia itu muslim dalam madhab syafi'i, dalam madhab kita. Namun tugas pemerintah, pemerintah Tugas mereka untuk menjalankan syariat Islam terhadap orang tersebut dipanggil orang ini. Diperintahkan untuk sholat. Apabila tetap dia nggak mau sholat, ditunggu sampai bahkan keluar dari waktu jamaknya. Artinya zuhur ditunggu, udah asar suruh sholat zuhur masih belum juga sampai keluar waktu yang boleh dijamak. Zuhur bisa dijamak ke asar karena uzur keluar waktu jamak dia masih belum sholat maka dijalankan hukum Islam terhadap orang tersebut diapain kepalanya dipenggal tetap sebagai orang Islam cuma tapi kepalanya dipenggal naudzubillahi min zalik nah karenanya ini salat kedudukannya sangat penting di dalam di dalam agama Islam ini sehingga dijadikan sebagai rukun min arkanil Islam pertama setelah kita mengucap dua kalimat syahadat kita harus belajar salat kita harus belajar sholat, mengerti tentang sholat, harus menjalankan sholat lima waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perintah sholat tersebut. Ketika datang perintah sholat dari Allah Jalla Jalaluhu Wa Taala itu semua perintah zakat Allah Taala kirim wahyu malaikat Jibril yang menyampaikan. Perintah haji pun demikian. Perintah amal ibadat yang bermacam-macam semuanya melalui wahyu. Tapi perintah sholat maka diperintahkan Nabi Muhammad naik untuk menerima perintah tersebut secara langsung. Datanglah Rasulullah menghadap kepada Allah Ta'ala Diperintahkan perintah sholat Pertama kali diperintahkan tahu berapa sholat? 50 waktu Bukan 50 rakaat 50 waktu Kita sekarang sholat ini berapa waktu? 5 waktu Berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau 50 waktu berapa? 170 rakaat. 5 waktu kita. Kalau 50 waktu, Masya Allah kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Artinya tiap jam bisa ada dua waktu sholat. Bahkan ada yang tiga waktu sholat. Tiap jam. Kapan kita tidur? Kapan kita makan? Kapan kita kerja? Sibuk. Namun Allah Ta'ala berikan keringanan kepada kita dengan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 50 waktu di korting di korting jadi 5 waktu tapi pahalanya tetap 50 pahala tetap 50 dari Allah Subhanahu Wa Taala terus yang 5 waktu ini masih mau ditinggalin juga keterlaluan disebut sholat sebab sholat ini adalah silah bainal abad warab penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala makanya disebut sholat kita ngucap dua kalimat syahadat ini kita kalau orang kerja pegawai pergi ke kantor ada wajib lapor gak ya kita selalu tuh ada apa namanya ada kartu absen kita masukin kartunya saya ada masuk jam sekian keluar jam sekian nah kita adalah pekerjanya Allah kita pegawainya Allah kita bekerja untuk Allah dan kita punya wajib lapor kepada Allah Ta'ala sehari lima kali melek mata, bangun subuh, lapar ya Rob. Ini saya lapar. Saya masih Islam, saya masih beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu zuhur tengah hari, setelah kita selesai, Oh, yang belanja di pasar kelar, kemudian juga yang pulang kan, yang di kantor jam istirahat. Maka saat tengah hari tersebut kita melapor kepada Allah Ta'ala Ya Rab, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dalam dua kalimat syahadat yang kita baca waktu tasyahud dalam sholat Ya Rab, saya masih Islam kemudian juga tatkala kita asar kita melek mata lagi bangun habis tidur siang Ya Rab, saya masih Islam ketika maghrib tenggelam matahari Ya Rab, saya masih Muslim Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin Isya pun juga demikian selalu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang gak mau sholat, kenapa? Gak mau lapor sama Allah. Durhaka, membangkang, mau kabur, mau makar kepada Allah Ta'ala. Makanya orang kalau kagak lapor sama Allah Ta'ala, nggak beres hidupnya. Dunianya berantakan, akhiratnya juga berantakan. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia masih masih melaksanakan sholat lima waktu, masih bakti kepada ibu bapak, masih demen pengajian cinta aulia, maka sejahat-jahatnya orang insya Allah bakalan jadi baik. Tapi kalau dia nggak mau sholat lima waktu, durhaka sama orang tua, nggak mau hadir pengajian, kagak cinta aulia, nggak cinta ulama, udah lengkap dah, pas banget nih orang di neraka. na'udzubillahimin zalik Nah karenanya ayo Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Bagaimana menyatakan Inna salata tanha Anil fahsyai wal Wal mungkar Salat mencegah seseorang daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Bayangin, dia mau ketemu majikan sebentar lagi, mau lapor kepada majikan, mau diaudit oleh majikan, mau menghadap kepada majikan sebentar lagi apa menghadap majikan dengan muka cemong berlumur maksiat dengan tangan habis mencuri dengan lidah habis bergunjing habis bergosip habis ngatain orang habis mencaci orang habis berdusta apa dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan telinga yang berlumuran karena mendengarkan kemaksiatan yang haram datang menghadap kepada Allah Ta'ala mau lapor masih dalam keadaan dosa malu sehingga dia berpikir oh nanti saya mau menghadap Allah saya masih punya dosa uh hati-hati di stop dulu taubat dulu berusaha menjauhi kemaksiatan dia berpikir bentar lagi saya mau menghadap kepada Allah bentar lagi saya mau bicara sama Allah bentar lagi saya mau lapor kepada Allah Ta'ala masa saya berbuat kemaksiatan dan orang kalau udah sehari lima kali wajib lapor kepada Allah Ta'ala dia laksanakan dia laksanakan bukan dengan hati yang lalai, dengan rasa ini saya menghadap kepada Allah, saya laporan kepada Allah, saya berikrar kepada Allah, saya memperbaharui perjanjian saya kepada Allah. Diperbaharui perjanjian kita kepada Allah taala. Dalam salat kita memperbaharui hubungan kita dengan Allah taala dalam salat kita. Maka apakah ini orang kira-kira bakal bertengger dalam kemaksiatan? Enggak bakalan. Yang jahat bakalan jadi baik. Tapi ini sholat, tapi masih nyolong. Eh, sholatnya nggak beres berarti. Sholatnya nggak benar berarti. Melakukan kemaksiatan mata, tangan, kemaluan, segala macam dia lakukan. Dia bilang saya sholat. Oh sholatnya ada ada sesuatu yang salah dengan sholatnya ente. Nggak beres sholatnya ente. Kalau sholatnya beres, nggak bakalan seperti itu. Itu disebutkan bahwasanya ada satu ulama datang ke satu negeri. Ini negeri tempatnya para ulama. Itu ulama minta berikan nasihat kepada kami. Wahai imam. Maka disampaikan, kalian nih para ulama, saya mau nasihatin apa? Bilang, tolong nasihatin kami ya udah. Kalian sholat gak? Sholat. Ya kelas, laksanakan sholat, sholat yang benar. Bilang kita ulama, masa gak sholat? Sholat yang bagaimana? Sholat alladhinahum fi sholatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa berada di dalam sholat orang yang sholat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran innal insana khuliga halu'a idha massahu syarru jazu'a wa idha massahu khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum orang-orang yang selalu dawam di dalam sholat dawam di dalam sholat nggak lepas dari sholat ketika dia ke toko dia berdagang. Oh, siapa yang dagang? Yang berdagang adalah orang yang sholat. Siapa yang bekerja? Pegawainya siapa? Pegawai saya adalah orang yang sholat. Siapa pembelinya? Pembelinya adalah orang yang sholat. Kamu berbisnis dengan siapa? Berbisnis dengan orang yang sholat. Menikah, siapa calon kamu? Calon saya orang yang sholat. Siapa kawan kamu? Kawan saya orang yang sholat. Nah kita sekarang sholat kita udah benar atau belum? Tahu gak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa hobinya beliau? Apa kesenangan beliau? Nabi bilang ju'ilat gurratu aini fi Allah Ta'ala jadikan hiburan saya, kesenangan saya, kegembiraan saya di dalam sholat. Dan Rasulullah ketika beliau datang problem, datang masalah, ada hal-hal problem besar, beliau asra'a ila sholat, bersegera menuju sholat. Kenapa? Solusi semuanya ada di situ. Sumpah, stres, banyak beban pikiran. Pergi sholat, jumpa kepada Allah Ta'ala. Curhat kepada Allah Ta'ala. Cuma kita pandai curhat kepada manusia. Tapi kita bodoh di dalam curhat kepada Allah Ta'ala. Kita bisa ngadu sama orang. Tapi kita bodoh di dalam mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita pandai minta tolong kepada orang, tapi kita kurang di dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Dan Allah taala senantiasa membuka pintunya buat kita siang dan malam. Pagi dan sore. Kalau kantor ada tutupnya, ente ngetok pintu rumah orang jam 3 malam disangka maling. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menanti kita. Begitu masuk sepertiga malam yang terakhir Allah ta'ala manggil. Hal min mustaghfir, hal min ta'ib, hal min talib hajah. Ada yang mau istighfar gak? Ada yang mau taubat gak? Ada yang punya hajat gak? Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang manggil. Apa Allah perlu sama sholat kita? Sampai kita dipanggil, ditawarin. Apa Allah perlu sama sholat kita? Kagak tapi kita yang perlu kepada Allah Ta'ala tapi seolah-olah Allah Ta'ala Masya Allah Ya akhir Rab Rab Karim Rahim Rahman Penyayang Cinta sama kita sekalian Hingga kita diizinkan Untuk menghadap kepada Allah Ta'ala Orang kalau habis ngegarong rumah kita Habis nyolong harta kita Bawa lari motor dan mobil kita Anak kita diganggu Misalkan nih Kira-kira kita masih mau ngelihat muka nih orang nggak? kagak mau ogah enak ngeliat mukanya nggak mau lihat mukanya jangan sebut namanya Wah kita berapa kali maksiat sama Allah mata kita durhaka sama Allah telinga kita durhaka kepada Allah Allah bilang jangan dengar yang haram kita dengar jangan ngomong yang jelek kita ngomong jangan sentuh yang haram kita sentuh jangan buka-bukaan aurat kita buka apa lagi yang Allah Ta'ala larang kita langgar apa yang Allah Ta'ala suruh kita bangkang Oh kita makhluknya Allah, kita pegawainya Allah, kita budaknya Allah. Udah gitu Allah Ta'ala masih manggil kita. Hayya alal salah. Yuk salat. Hayya alal falah. Mau untung gak? Ayo sini beruntung. Masih disambut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih mau diterima. Coba. Yang maksiat seandainya. Yang maksiat dilarang sholat. Ya Allah. Yang maksiat, yang lidahnya kotor. nggak boleh memanggil nama Allah. Tapi Allah Ta'ala masih ngizinin. udah Udu'uni astajib lakum. Panggil saya, saya kabulkan kalian. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, la taghnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang banyak menzalimi dirinya. Ente bikin jahat, bikin dosa atau ngejahatin Allah? Apa mengganggu Allah? Apa mencederai Allah? Tidak kita ngejahatin diri kita sendiri. Kita mencederai diri kita sendiri. Kita membakar diri kita sendiri. Ya ayuhalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai yang telah bikin dosa, yang ngejahatin dirinya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sini, balik sini. Ayo sholat, datang sama saya, mendekat. In, kamu apa problem kamu dosa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mampu mengampuni semua dosa. Sini sholat. Pertama itu yang dihisap besok hari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya beres, yang lain ikut beres. Cuma kalau sholatnya berantakan, yang lain urusan kita berantakan, dunia akhirat kita berantakan. Keluarga kita, anak-anak kita, tegaskan mereka, anjurkan mereka, semangatkan mereka untuk sholat. Kita nyuruh mereka sholat, cuma kita nyenggak sholat. Eh sholat, oh, oh nyenggak nonton TV. Eh oh, bangun malam tahajud, wah oh, kita molor. Contohkan, ajak mereka sholat. Ayo, sholat jamaah. Sial, rumah yang di dalamnya ada orang yang agak sholat. Hancur, rumah yang di dalamnya ada orang yang kagak sholat. Celaka. Orang yang dekat dengan orang yang kagak sholat. Na'udzubillah min dhalik. Kenapa ini orang nggak punya hubungan sama Allah Ta'ala? Terputus koneksinya dengan Allah Ta'ala jalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, dalam ibadat kita agar kita nyambung kepada Allah jalla jalaluhu taala ta'azamatu Terus saudara-saudara sekalian, di dalam sholat tersebut seseorang tuh kalau udah merasakan lezatnya sholat, udah nggak ada lagi yang lebih lezat buat dia. Nabi Muhammad sampai bilang, "Udah buat saya tuh yang paling enak sholat. Sampai di antara mereka adalah Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Suka bacakan dan Sakran? agidahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran itu yang banyak dibaca agidah beliau tuh kalau habis seratib kita baca atau agidah Nah, itu yang disusun oleh Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran itu beliau kalau udah sholat tenggelam dalam sholatnya. Tidak masuk waktu sholat fardu, melainkan beliau udah ada di masjid. Beliau bersiap nyambut sholat itu seperti menyambut tamu agung Orang kalau nyambut tamu agung bagaimana? Bau badannya? Enggak. Wangi, harum. Dia mandi untuk setiap sholat fardu. Mandi untuk setiap sholat fardu. Tidak datang waktu azan dia udah di masjid. Dia sendiri yang azan. Dia sendiri yang komat. Dia mendapatkan kemuliaan untuk jadi imam. Sebab dia memang imam ulama pada masanya. Dia ambil fadilah itu semua dia dapatkan. Kemudian udah gitu. Kalau beliau udah sholat nih. Di saat-saat tertentu Beliau tenggelam dalam sholatnya sampai apa? Kalau udah berdiri, udah lupa untuk ruku. Saking nikmatnya, kenikmatan yang beliau rasakan waktu ber berdiri. Ketika ruku, menikmati kelezatan dalam munajat waktu saat ruku sampai nggak sadar udah waktunya berdiri tidak. Kalau sujud nggak sadar kalau dia mesti duduk antara duduk antara dua sujud. Sampai itu dia tempatkan murid beliau Bilang, kalau saya berdirinya udah kagak wajar, ingetin saya, sadarkan saya. Kalau saya sujudnya udah kelamaan, kagak wajar, ingetkan saya. Sampai mulutnya itu kalau ngelihat apa namanya dia berjaga kalau Syekh Ali sholat, sholat sunnah. Udah waktunya ruku masih belum ruku juga kepanjangan. Dia bilang, ya imam ruku. Maka dia tergugah dari sholatnya, dia ruku. Bukan tidur, baca tapi tenggelam dalam bacaannya, asyik dalam bacaannya. Udah ruku lama rukunya, ya imam, eh tidak. Sampai kadang oh eh tidak. Dia bangkit dari tidak Sujudnya pun demikian. Kenapa? Lezat. Nikmat. Tahu gak? Kedua tuhum teladan mereka di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in. Disebutkan kalau Al-Imam Uwais Al-Garni, Sayyidu Tabi'in, itu beliau kalau dia datang waktu malam, dia bilang, "Al-laila lailatul ruku'." Ini malam adalah malam untuk ruku'. Maka begitu habis Isya dia takbir Allahu akbar. Dia sholat ringkas, begitu waktunya ruku, dia ruku asyik dalam rukunya sampai menjelang subuh. Malam berikutnya dia bilang Al-Laila Lailatul Qiyam. Ini malam adalah malamnya untuk berdiri dalam sholat. Begitu dia takbir Allahu Akbar, dia baca Quran dia terus sampai menjelang subuh. Tidak rukuk melainkan kalau dia dekat subuh. Malam berikutnya dia bilang ini malam adalah malam bersujud. Dia takbir, dia sholat, ringkas begitu sampai waktunya sujud, nggak bangkit dari sujudnya sampai menjelang subuh. radiyallahu anhu arba Wah kita nih malam malam apa? Oh malam sinetron, malam TV, malam dangdutan, nah, malam orkesan. Kita di mana? Mereka di mana? Jauh kita sama mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap malam seribu rakaat. Musbilan min dam'atan min ba'di dam'ah mengalir dari kedua bola matanya. Air mata demi air mata tuh ngucur sampai bebekas hitam di pipinya. Saking panasnya tuh air mata. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap malam seribu rakaat. Al-Imam al Fadil Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tiap malam seribu rakaat. Wah kita yang lima waktu aja setengah mati. Setengah mati. Waliyadzubillah min Ayo kita semangat, cari kelezatan, kenikmatan dalam sholat. Rugi orang meninggal dunia kalau belum merasakan nikmatnya sholat. Rugi. Itu udah nyobain durian, Udah. Udah nyobain soto di sono? Udah. Udah nyobain makanan di sana? Udah. Udah nyobain nikmatnya sholat? Belum. Udah nyobain nikmatnya ruku? Belum. Udah nyobain nikmatnya sujud? Belum. Tahu gak Allah Ta'ala bilang posisi terdekat antara hamba dengan Allah saat dia sujud. Ada apaan? Ada apa? Posisi yang mana nih? Yang puluhan tahun mungkin belum kita temukan. Kita sujud ribuan kali. Tapi udah temukan belum pendekatan dengan Allah saat kita sujud? Itu saat-saat terdekat antara hamba dengan Allah saat dia sujud. Mana dia? Wah, kata. mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar sholat bohong. mendirikan sholat. Sayyidina Ibrahim Waktu dia doain keturunannya apa? Rabbi ja'alni mugi masalah. Ya Allah, jadikan saya yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati dan keturunan-keturunan saya. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita keturunan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, menjalankan sholat dan juga Allah taala nampakkan pada kelakuan kita, pada pola pikir kita, eh, pada keseharian kita pengaruh daripada sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allah majal jamana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi وصحب وسلم والحمد لله رب العالمين وسلام